السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكتب بها السطور وتشرح بها الصدور وتهون بها الأمور برحمة منك يا عزيز يا غفور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأدهر وأصحاب الأخيار adada ni'amillahi wa ifbadi Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian malam ini dibarengi turunnya hujan pertama kali di Sidoarjo. Mudah-mudahan turunnya hujan di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan pertanda baik bagi kita semua. Tambah umure, tambah sempurna iman lan agomoe tambah nopo dikiri kata solawati kata istighfari pecah sak waya-waya panjenengan kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam beto gendera husnul khotimah Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa salim ala sallim. سيدنا ومولانا محمد أدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا أولاد محمد أداد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure. Barokah rezekine. Barokah anak turune. Kajian malam ini bertema cukup menarik. Ikhlas sebagai obat hati. Password malam ini, kata kunci malam ini, banyak amal biasa menjadi bernilai karena terbungkus dalam niat yang bagus. dan banyak kewajiban menjadi tak bermakna lantaran niatnya tak lurus. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis. Banyak amal biasa menjadi bernilai karena terbungkus dalam niat yang bagus dan banyak kewajiban menjadi tak bermakna lantaran niatnya tak lurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Pandai-pandailah menata niat. Sing pinter panjenengan ing dalam nata niat. Sebab bagus niat akan menentukan dan bagusnya amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo yakin wong sakmene kae iku niate gak padha. Ono sing budal teko mamang timbang turu sore-sore. Ngrungokno omongi Gus Ali. Ono sing teko omah niate dodol plastik. Ana sing dodol sego goreng. Insyaallah kabeh diterima. Barokai majelis ilmu insyaallah kabeh diterima. Sering saya katakan, carilah hatimu yang telah lama hilang pada tiga tempat. ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir. Jika belum menemukannya, berdoalah kepada Allah, minta hati yang baru. Allahumma Muhammad. Pak. Nek ati kula kali sampean sing ilang digoleki nduk telung panggonan memang gak ketemu. Berdoalah kepada Allah untuk memohon hati yang baru. Seorang wali besar pada zamannya Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an berkata, Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Iki dawuh wali. Catet. amal adalah laksana kerangka yang berdiri tegak. Dan rohnya adalah keikhlasan yang ada padanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki cerdas Ibnu Athaillah. Hati amali digambar, no minangka patung. Dan rohnya adalah jiwa ikhlas yang ada padanya. Dawo sang wali ini mengandung beberapa mutiara-mutiara berharga. Kula ambil sebagian mawon, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Pertama, Amal adalah potret lahiriah dari niat dan keinginan. Catat. Amal adalah potret lahiriah dari niat dan keinginan. Pak, nek kula niki kupluan terus dipotret. Insya Allah ya kupluan, betul sakit gundu, Begitu juga amal. Nek niati kenceng, keinginan kenceng, amal ya tegak. Panas sambat, tiga hutan saya ngomong ngongkep. Panas sambat, tiga hutan dorong manumuni alhamdulillah wis ngerso. Pokoknya golongan wong nyodot. Amal adalah potret lahiriah dari niat dan keinginan. Nek amali unsum-unsuman. Mboten saged istiqomah. Itu bisa diraba bahwa niat dan keinginannya nggih boten boten kenceng. Understand? Pengalaman lahiriah adalah cermin hakikat keadaan batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek batin ku padang ayam Amale yo ya mantep. Boten unsum unsuman. Stabil. Pak. Pak. Panjenengan dipun pani hujan sebentar wabun muni alhamdulillah. Ayo. Muni alhamdulillah teng Solo. Sering kula saya katakan tidak setiap mulut bisa membaca Alhamdulillah. Padahal ya untune pepe. Ilate ya gak kuali. Tapi tidak setiap mulut bisa membaca Alhamdulillah. Orang yang bisa membaca Alhamdulillah dengan tulus, itu cermin kalau kondisi hatinya jernih. Understand? Nek atine ini gak muni alhamdulillah. Eh alah. Ngongkep kopi. Ya iki lambe susuan Amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Amal lo pemawon, termasuk sampe ngaji ini, Tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Puncak keikhlasan, yang paling top puncak keikhlasan adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun tanpa izin dan pertolongan Allah. Sama ini suatu majelis ini duduk sampai debat. Kulo isok maca tulisan duduk laptop kau ini duduk kulo hebat duduk. Duk kuno ono izin dan pertolongan ini gusti. Pirang-pirang moto ini wong gak pijak gak iso maca. gini mboten? Baterai ini lho diunsut ya Allah titik tek. Kula wau diparani konco kula. Sak kelas waktu ndo gua Kuanteng. Tapi salaman kali kula kula nduk mriki ku mriko tangane. Kenging diabet meripati mboten sakit ningali. selain silaturahim diceritani maksudnya kula iku nyowo padahal asli ada gak patek percaya sowo saking rasio buatan percaya sowo saking rasional lha napa ki nuwun sewu Gus Ali sampean dalaken kesaktian sampean Yuk nopo bisa bisane kula niki boleh jadi uni sakit ningali male. Tersentuh Pak wong kanca. Mantun kula hormati saonoe. Nggih kula seneng-seneng kula banyoli. Kula suwuk donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim waras karepmu gak waras karepmu lo metu ini, sampe gak serius ngene sih Gus awakmu ke seriusan, mulai yang ini iki awakmu kurang duwe sentuhan-sentuhan seni tegang olehmu ini sarap-sarapmu kenceng terus akhirnya gak ndeloki. Sing wedok nyaut, "Mas, saya menojok ngomong aja lah." Barangkali Gus Ali punya dunia lain. Kula nih mana Bismillahirrahmanirrahim. Waras karamu gak waras diamini. Nggih koro-koro semboto Tepak anak budak. ro budak. Kula gawane, sikile iki tombo iki. Guyon maneh <laughs> sampean. serius. Tolong budak iki sampean pangan tiga kali satu. banyaknya budak mek telu. Wong jenenge kanca metu maneh kaya sampean iki adane dokter ae loh, nek budak mene iki sampean pangan ping pisan, masyaallah, burung waras. <laughs> Sido jeguk iki. Mesti gak kali satu. Em. Niki wau dibel sing wedok. Alhamdulillah ku saged dilemeco Insyaallah nek kualitas tidurnya bagus, pertanda orang itu sehat. Amin. Insyaallah, ngene suaras, melek nikine, ya melek niki ne sing siji wani sebab tabrakan karo semboyane tibi paham nggih ikine ya melek ikine ya melek terus sampean terusno dhewe amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas Puncak keikhlasan adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apun, apapun tanpa izin dan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Awas mulai ngaji konsentrasi sing temenan. Sampai kecil gak tau dulu keterangan ini. Rungokno nggih. Niki bahasa kulo, awas barang tiruan ya. Bagaimana kebahagiaan dan keberkahan bisa kita dapatkan. Sementara kita belum mengubah kebiasaan jelek yang terus kita lakukan. lu nong? Gue doa pidato ya. Bagaimana kebahagiaan dan keberkahan bisa kita dapatkan. Sementara kita belum mengubah kebiasaan jelek yang terus kita lakukan. Di terjemahan, terjemahan bahasa pojok kampung. Ya boleh keberkahan, kebahagiaan. Nek kula kali sampean cik seneng rasani wong. Nyacat ngilokno mitna Yasin ya wis diwaca. Waqi'ah ya wis diwaca, selawat pati diwaca. Sallallahu alaihi Muhammad diwaca. Tapi kita belum bisa meninggalkan insyaallah kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih sering kita lakukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak. Pak. Sedina wau sampean solawati karo ngilokno wong kendi. Niki ini lho ndamil ini lho. Ngopo sing didelok motoke dikementari? Iya nek pengamat oleh duit, gini betul? Ngono orang melaku, lemu dicacat. Masya Allah, beduk kali watinya. Masya Allah, kula disambal sambati uang, Masya Allah, Gus kulo ni susah. bujuk kulo lho ngene. ah, nyocot Padahal Ghazali ikut bayi lo seminggu pisan. Bojoku lek tau terus muni ya sit. Ya Allah ya jemua ya Sabtu ya Minggu. Oh, berarti bojo samen pengacara. Pengangguran banyak bicara ngomong aja. Niki yo ya buku saran sampean apa tak pegat? Lho ojo, Aja. Ramuten kecimat, jimat. Ramuten kecimat, jimat. Kelola dengan baik, akrabi dengan baik. Insya Allah ada potensi-potensi yang terpendam. Wong sampah saja kalau dikelola jadi kompos. Mustah, di balik itu Allah ngangkat derajat sampean. Tak omongin ngono jawab. Enak sampean sing ngomong awak sing ngelakoni iku. Tangi turu wis nyotet Wah, tak wah, berarti awakmu iki tidak kan diwali rasane. Jadi anak uang derajatnya diangkat wali ini Allah, polai e bujuni nyot. Bu. Nek sampean bojo sampean kuwi dadi wali sampean nyocot. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong wedok nek dilokno tersinggung, nek digonggong mboten patek krasa. Kula dongakno cerdas kabeh. Iki bahasae terukur teratur sik dirapa ya. Bagaimana kebahagiaan dan keberkahan bisa kita dapatkan? Sementara kita belum mengubah kebiasaan jelek yang terus kita lakukan. Kepingin sehat, esok turu. Santri remak itu. Santri remak. Kula ini injing Twitter kula mari salam selawat moro. Ayo, Bangun pagi, lari pagi. Karena Allah itu banyak menurunkan keberkahan di pagi hari. Semoga kita tetap sehat dan murah rezeki. Lah sampean enggak kan tahu buka Twitter juga ya gak ero, Pak. Tak delok follower sakmono lho gak ono wong kene, jan iki gak duwe gak duwe Twitter, duwene sotil. Wong Jakarta. Palembang. Ono wong dung peluk kon sing duwe, nuwun sewu Gus rezeki kula seret. Nyuwun napa Gus sing cocok pindah. Ya mau tak tutup ae. Trek wis gak sampe bumane wis. Pak, Bisa dilanjut? Loh, iya. Jika kita merasakan kekeringan rohani. Jika kita merasakan kekeringan ruhiyah, kegersangan ukhuwah, dan kekerasan hati. Berarti terjadi masalah besar di hati kita. Allahumma salli Allah Muhammad. Gelung gunung masjid gak kerasan. Genderes Al-Quran meripati beler. Giwiritan pegel. Geng rasani wong betah. Iku minangka pondone kekeringan rohani, kegersangan kebaikan berarti pertanda hatinya sedang mengidap penyakit. Pak, Pak, nek delok Liverpool, Arsenal, ya Allah. Rong jam iku lho mboten no bapas, Dikei ngaji durung setengah jam diongkak. Padahal pertandingan-pertandingan Masya Allah yang menarik itu rata-ratanya pelaksanaannya dini hari setengah telu. Ini betul? Niki kate kula coba majelis niki kita roba setengah telu. Kira-kira oleh wong apa kokot? Berarti kate kula roba Pengajian iku setengah telu jam loro ini kula cak sembayang bareng rong rakaat. Anak kula Muhammad tak rundingan. Ya apa, Mat? Insya Allah satpam itu tilem. Mpun bang, normal mawon tak pikir-pikir bener. Padahal lu nek ngomong karo kanca-kanca kiai, kanca-kanca mubalek itu ditutunno. Ah? Ya apa sok pituturmu dirungokno wong mlebu nang atine sing dituturi nek awakmu gak gelem tirakat. Santri-santri biyen, kiai-kiai biyen cekelane tas. Santri saiki, kiai saiki cekelane HP termasuk sing ngomong. Kadang-kadang kiai sitok HP ini loro. Telu, mbono pulsa mbok enggak itu. Ya. Santri-santri biyen, kiai-kiai biyen wis cekelane tasbih. Nek bengi tumetno. Mulai udan niku gampang biyen manjenake sing maca istighfar. Niki wau udane terus ngajine prai sik gak apa-apa. Saking puwanase Pak raja kaya raja kaya kata sing mati. Tandon-tandon telaga-telaga itu banyak yang kering. Petani-petani banyak yang menjerit pertanian gagal. Umpama riwa udano tahu waras. Setitik kula bantu susah, kita tetap pengajian lah. Sebab udan gak dadi alangane nggak Ayo, nggak kebulatan tekad ya. Sama bumi solawat kudu duwe kebulatan tekad. Insya Allah mulai Desember ini curah hujan meningkat. Ojo sama gak ngaji ya. Ojo sama gak ngaji. Muka-muka udan banyu ditambahi udan keberkahan. Sugiman. Sugih duit. Sugih keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Nah, ngono semboyane bumi selawat. Ku ndok omah mulih ditirokno noyo. Ya. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Luwe-luwe nek sampean muni ngono dibarengi udan. Iku nek didateno donga mandi apa? Karena turunnya air hujan, misalnya tatkala berdoa di dibarengi hujan, Duk kene ono panggonan dungo sing gampang dicapai Gusti. Ayo aku takon santi jak minimal. Waktu turun hujan mana sampe ndonga apa enggak? Ngomong ndonga ah, kena iki kok. Riala ya hutan. Hutan elek ya, Nek ngaku santri niku sali yang cerdas. Kita hutan selet ndonga. Kaiso bahasa Arab cara ya Allah, mugi turune banyu hutan menika pertanda baik kangge kula, keluarga kula, anak putu kula, tonggo tonggo kula, masyarakat kula. Hujan yang bawa keberkahan walhamdulillahirabbil Iso ngono tadi wali ya men. Serius iya kula. Minimal wali murid. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut? jika kita merasakan kekeringan rohani, jika kita merasakan kekeringan ruhiah, kegersangan ukuah, gak diwelas, asih marang sak podo premen tawalan. Kekerasan hati berarti terjadi masalah besar di hati kita. Semua itu tidak bisa kita biarkan. Carilah solusi yang tepat dan segera. Jika kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, kita akan menemukan pangkal masalahnya, yaitu hati yang rusak karena kecenderungan pada sahwat. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Ha, ah, mangki nek muli dibuka Quran ini Surat Al-Hajj Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubun yakilu biha au adanun yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal kulubun lati fis sudur sadaqallahul maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, orang-orang musyrik Mekah. Yang mendustakan ayat-ayat Allah, lo terang nih ayat ini, supaya sama ini cerdas ya. Dan mengingkari seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mereka sering melakukan perjalanan antara Mekah dan Syria serta ke negeri-negeri yang berada di sekitar Jazirah Arab. Mereka membawa barang dagangan dalam perjalanan melihat bekas-bekas reruntuhan negeri umat-umat dahulu yang dihancurkan Allah. Seperti bekas-bekas negeri kaum Ad dan kaum Samud. Bekas rentuan negeri kaum Lut dan kaum Su'eb dan sebagainya. Orang-orang musik Mekah telah pula mendengar kisah tragis kaum yang duraka itu. Apakah semua peristiwa dan kejadian itu tidak mereka pikirkan dan renungkan bahwa tindakan mereka mengingkari seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka menyiksa para sahabat dengan tindakan-tindakan umat dahulu terhadap para seperti tindakan umat-umat dahulu terhadap para rasul yang diutus kepada mereka. Jika tindakan itu sama, tentu akibatnya akan sama pula. Yaitu mereka akan memperoleh malapetaka dan azab yang keras dari Allah. Allah Maha Kuasa melakukan segala yang dikendakinya tidak seorang pun yang sanggup menghalanginya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai tahu terang terangno bahwa dalam surat Al-Fatihah ayat ketujuh ayat terakhir di sana ada perintah tersirat kita hendaknya berguru dan belajar sejarah. Sama tulok sejarah orang-orang yang menentang para nabi, para rasul. Lembut napa mboten? Barang siapa ingin menjadi orang besar harus belajar sejarah orang-orang besar. Lebih-lebih harus mempelajari mengetahui sejarah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Pak, Insyaallah muka-muka santri-santri bumi selawat dan para pemirsa TV 9 Insyaallah menjadi santri yang cerdas. Mau belajar dan berguru kepada sejati sejarah. Bangsa yang lupa sejarah para leluhur dan pahlawannya adalah bangsa yang tidak memiliki masa depan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Sama tingali. Syria dina niki tarung. Mesir belum aman betul. Sudan ya Masya Allah ya perangan, Yaman ya tarung. Gini betul? Alhamdulillah Indonesia aman. Pak, pengajian koyo ini. ya Allah. Ini tidak kita temukan di mana-mana saja, Pak. Iki kudu disyukuri, nek disyukuri ditambah. Lah ngoten toh? Kira-kira nek kondisi ini gak aman, no amat jelis kayak ngene iki. no ngaji, gak aman kelon lho gak iso. Kait pemanasan blodok dawar. Kira-kira terus dicoplot. Malah wahyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama tinggali berita-berita nih. wajar anak berita kol diesel tubuluan kalau sepur. Nggih ya? Ana oh, cilik kelelep duk pelumbang. Tapi aman Indonesia nih. Pak. Pak. Itu putih-putih kula sampeyan. Sebab nikmat sing kaya ngene iki nek disyukuri, ditambah mbek Allah. Tapi nek dikufuri apa namanya gak ngerti nek iki nikmat, aku kuatir nikmat iki dijabut mbek Allah. Paham napa mboten? Iya. Oh, Syria itu kurang gudangi wong alim, ono wabah Zuhaili. Top niku bakar putih. Ono Nuruddin itu. dalam. Indonesia aman. Saking amane goyang deh. Ayo tang tang tang tang. Sayang. Pak, lu sampean ya aku duwe pendirian lah. yang golek sing bening lah ya. Golek sing bening. Insyaallah. Jamaah sing betel ngaji ini sing akas. ngerti nggih? Nyambut gawe ini sing akas sing cerdas. Nek dikai rezeki aja dipangan dhewe, sing luwe-luwe duwi siji keyakinan nduk jolone bondo sampe ini ana hae fuqara wal masakin. Mek iso ngono sampean allah, tunggano terus derajat zaman be Allah. Amin. Pak, Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki bab ati wae. Haddatsana Abu Nuaim. Haddatsana Zakaria an Amir qal Samitu Nu'man bin Basir yaqul Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ala wa inna fil jasadi mudghatan Ida saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb muttafaqun alih al hadis au kama qal sadaqallahu haitsu stop Tadi nek kula kali sampean dilanda kekeringan rohani. Kekeringan ukhuwah, dilanda kekerasan hati, Berarti hati kita telah terjadi masalah yang besar. Hati kita telah mengidap penyakit. Lah iku kudu ditangani cepet. Nek gak ditangani kronis wangel dandanane. Pak. Ayo bareng-bareng golek tombo ya. Termasuk sing ngomong iki. Ayo bareng-bareng oleh tombo muka-muka majelis ini diberkahi karena Allah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Pak. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pernah ditanya. Apa mungkin para ulama atau para kiai saling berselisih? Beliau menjawab, mereka akan berselisih jika masuk pada kepentingan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para ulama, ustadz, yai, al-mukarrami berselisih. Manakala kalau mereka terjebak dan masuk pada urusan-urusan dunia. Bisa main kembang no dewe ya. Nek tambal ban, mung suwe Allah duduk kiai pada tambal ban nih. Ngerti tak kan nih? Nek bakul es insya Allah mungsune ya duduk kiai ya pada bakul. Imam Ghazali takon nopo ulama niku sakit ta berselisih. Imam jadi iso sepanjang mereka itu masuki urusan-urusan dunia. Lagi iki tidak jelas jelasno gak enak Pak, ngusumi pilkada ya. Kok gak cerdas-cerdas ya? Akhirnya sudah wilayah kepentingan, Ngono sing pidato. Selawat itu kalah dengan selabet. Utak-atik Utakono Madura apa selabet? Ngono sing sing penting bersih beras dan peseh. Ono sing yang penting berjuang, masya Allah beras, baju dan Wis Pak kono Pak. Niki lho Imam Ghazali tukul. Imam Ghazali pernah ditanya, apa mungkin para ulama saling berselisih? Se, nopo mungkin nah Imam Ghazali ngono juga kasare. Para ulama ini berselisih. Ia menjawab, mereka akan berselisih jika masuk pada kepentingan dunia. Pak. Karena itu pengobatan hati harus lebih diprioritaskan daripada pengobatan fisik. Sampai anak sikile kecocok, asya Allah. Rine mujair, malah digondol kucing. Setelah itu, betah betadine, waduh, payah gitu tak nasi. Tapi hati ini balak-balik ke kegores maksiat gak kroso. Pak, padahal gue nek ngomong, di antara tanda hati yang telah mengidap penyakit. Manakala tidak terasa bila kena goresan-goresan pisau kemaksiatan. Kapan ini niteni omongku mau ngusamin lalalali ya. Setengah ati atine wong sing kenek penyakit gak krasa lara nek kenek goresan-goresan pisau kemak kulon rang ngene iki supaya kula kalih sampe nero kate kelas awake dhewe-dhewe. Kadang-kadang kita tidak jujur selantiasa meneliti kelas orang lain, gak cerdas mengoreksi kelasnya dirinya sendiri. Ayo. Kira-kira sampean iki nek ketok mungkarot, ati sampean seneng ta susah? Masya Allah niki. Pengobatan hati harus lebih diprioritaskan dari pengobatan fisik. Hati adalah pangkal segala kebaikan dan keburukan. Dan obat hati yang paling mujarab, tulis. Obat hati yang paling mujarab hanya ada pada dalam satu kata, yaitu ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad obat hati yang paling top itu mau saya kata ikhlas ikuti kajian malam ini supaya sampai jadi santri-santri yang cerdas dan diberi rezeki kepahaman oleh Allah. A. Kedudukan ikhlas. Ini saya kuliah, Pak. Mboten kalah karo perguruan tinggi. Nek sampean cerdas mboten kalah. Mulai nek ngaji ini nggawa catatan lah, engko mulai di amane. Di A ditulis kedudukan ikhlas. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. bawa sholli ala Muhammad. buah dan intisari iman adalah eh Seorang tidak dianggap eh, beragama dengan benar jika tidak ikhlas. Di ketaatan walaupun niat tiba bagus. Yai, saman gak itu ngosok ngilang yai. Kok ini wong kafir cukup jukokane kafir tak dumne bukorok bukorok wal masakin. Ngono kan ya? Niat bagus dundum nang bukorok wal masakin gak iso ngrobah harame Ngerti tak keterangan nih? perbuatan maksiat tidak bisa berubah menjadi taat walaupun dibarengi niat sing bagus. Oh, nak wong zina iku wawasan. Aku lho gak zina. Sakno. Iku dodol. Aku tuh nolong aku. Ya apa gak payu iku? lambi susuan nih. Joki gitu kidulinan lah. Mulai kula nak ngene iki eling cerdase Gus Dur. Diceritani. Iya. Gus Dur tau ditekoni wong. Bagaimana Gus? Ini kan zaman teknologi era global. Bagaimana nikah liwat internet di Gus? Gitu aja mas repot. Boleh asal telonnya lewat internet. <laughs> Bu itu kan bogas gak perwali gak sih nikah lewat internet kan macam-macam. Gusti sepuluh begitu aja kok repot Mas. Ya wes naik sampean ngomong oleh ya oleh, tapi kelone kudu liwat macam-macam mau saya ini. Cerdas betul. Pak. Pak. Kapan-kapan tak ceritani Abu Nawas menek menoro yo Tidak gue ya ya. Senin mana Lho ini tak terang nomor udan tawar sih. boleh Mulai menek menoro. <laughs> Nah, insyaallah lah menoro iku durung mari masjid kuda. Wis ku ae sik. Nek ketiga maneh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno. Amal terbagi menjadi kemaksiatan, ketaatan dan halal mubah. Bila suatu amal adalah kemaksiatan, maka ia tidak akan berubah menjadi ibadah lantaran bagusnya niat. Sedangkan ketaatan tentu harus disertai niat. kayak wong nyocot. Lah apa sih sembahyang ada usoli. Wudhu ada niat. Nono ngomong ngono ibu. Iki lho ngono. Ojo ngomong syukur jeplak ae. Sedangkan ketaat tentunya harus disertai niat. tak akan menjadi ketaatan bila tanpa niat. Lah niat itu tidak harus diucapkan. Sebab niat itu letaknya di ha. Apa kada mau sholli nawaitul wudu ah, Kan orang-orang pemula, santri-santri tas-tas kudu tidur nganggo lesan apa? Karena lesan ini merupakan juru bicaranya. Cek sambung. Nek senior top-top ini sampean wis ero, wong ero bedane wudu mek raup. Apa bedanya wudu dengan raup? Nek raup gak ono aturan main, gak ada niat, tapi nek wudu ada aturan main dan ada Coba kak delmonya apa dek? Bedane wudu sami yai, sami kecepek-kecepeke. Gila bagaimana? Sedangkan ketaatan tentu harus disertai. Tak akan menjadi ketaatan bila tanpa niat. Dan tanpa tetapnya niat. Niat yang bagus melipat gandakan nilai ketaatan. Ini lo zaman ngaji. sih itu ngaji. Tapi pointer niate wakil siji. Tak niati nekani undangane Allah dan Rasulnya. Kaji ku sing merintah Allah, diperintah Rasul. Ngono. Loro aku ngaji tak niati jihad melawan kebodohan. Aku zamane ngebut kemerdekaan gak melok turun lahir. Allah, aku golek jihad. Jalan lain apa? Jihad melawan kebo Aku ngaji nang bumi sholawat tak niati silaturahim marang sak podo dulur-dulur santri. Lamun marani wong sak mene situ-situ insyaallah insyaallah wonge sing sampean parani durung entek umur sampean wis apa maneh golekan wong iki wangel iki. Iki wong randekan wong rembung wake ngalang-aling ngono. Eh, mamu Wangel golekan. Nah, nek kepethuk kan nek sok salaman. Nggih ten? Aku ngaji tak niati mensiarkan agama Allah di tengah-tengah masyarakat. Lu mana? satu amal perbuatan. Niat bagusnya banyak, diterima semua. Pandai-pandailah menata niat. Sebab bagusnya niat akan menentukan bagusnya amal. Allahumma Muhammad. Nomor liyo niati jawar. Aku tak ngaji. Tak niati boleh sangune mati. Kati mati. Gak ada, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nek majelis ngene iki nek sampean niate bener, iki sing dadi seksitan pembela nek sampean matek meneh-meneh. Dadi lampu sing wadang payor kuburan. Sinari ngomong, "Kon kenal mbak aku?" Enggak. Lu mosok gak kenal? Api kumono kelakuamu. Tatkalane awakmu ngrungokno ngajine kiai sing gak ono untune. Sing awakmu ngantuk ae. Lho ada pengajian ngantuk matane ngantuk atine. lu tuh dadi lampu kuburan. Apa mana melek matane melek atine dilakoni membobok, Tambah merkuri. Sampeyan kembang nggih? Pak niati nekani undangane Allah lan Rasulih. Tak niati Masya Allah jihad melawan Tak niati silaturahim marang sak podo-podo dulur Tak niati mensiarkan agama Allah di tengah-tengah masyarakat Tak niati golek sangunimah. Oleh ilmu aja men Biasanya semua budal teko koma, timbang turu sore-sore ngrungokno Bu bisa ngocer ya. Sampeyan dicitani ya. kulo nek ningali kalender jadwal pengajian kulo. nek niki mboten napa. Rusak, Pak. Waduh-waduh Ponorogo. Banyuwangi. Iya nek sing ngundang ngerti. Delok kene. Titina Iya nek sing ngundang ngerti. Wong akeh wong ngundang kiai nganggit nek kiai ku sakti betah melek betah gak butuh duit. Ku sali ku montore ku bensin banyu. Lu sing ngomong ngono ku Mulai mari pidato gak bisa Iku wonge di pemahaman nek mobil kula iki duduk jalan bensin tapi jalan Ya apa? Ya diobati dhewe aku ngaji iki gak golek apa-apa siji golek wajah kridane Allah. Loro tak niati urip-urip agamane Gusti. Telu tak niati nyebarno ilmu sebab awake dididik dididik ilmu. Teluh tak niati, Masya Allah. Masya Allah. <laughs> Usah gini, wow, golek sangune. Wah, nek wis metu ngono wakas. Ah, supir kula wong jenenge wong duduk malaikat. Duntang uang sing ngundang medit. Kula dadi korban diantek-antet. Wah. Ambek ngene, Dok. Kenapa nah, usut wusut. Oh pare arek? Tak takoni, luwe ta. Ya ada ngomong mau. Waduh, masuk angin luwe. Asli nih, Niki arek nyar iki masyaallah lemu ning ngene melok ngaji durung ping 5 kuru dadak iki wancit-wancit nang belur teng budi. Ya Pak Ustaz Mela. Saestu. Nek mboten niki nata, mboten duwe jiwa seni nggih mboten mboten kakak, Pak. Tokodok acara selanjutnya. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh kiai yang tidak ada giginya. Padahal kasih kudu ngoyong jenenge wong. Oh tak teko ya durung wudu ya diungkapno. Pak Kiai ku mboten cukup pinter cerdas, Pak. Mosok kudu ngoyo dimpet. Nggih mboten karena panitia yang tidak cerdas ngatek mari salam. Ngaos niku dulur mboten usah panjang-panjang. Sing penting mengarah mantep jelas tegas. Nggih, waduh, waduh. Tek tek tek kan tek Tuman. Apa? Wonge niku nggih mantep, ini yo gak ngempet lah kok Yo gak oleh murung-murung ah, aku durung ngono kok kono gak yo gak. Wis ya itu wong ngancale gak cerdas ya. Ya salah. Allahumma shalli ala Muhammad bareng ngaji nang Sumenep. sampai kan tak critani. Lah nduk daerah Madura iku nek ngundang kiai pembicara iku papat, lima ngoten niku. Kit awan wis dijajal-jajal kasul-kasul kaya anu. Aku lemen patek gelem ngoten-ngoten ya. Kau wari ku teko jam 11, tengah 11 teko. Tungkano. Pembicara terakhir. Ya. Mari salam kula ndelok ndukun kok mendunge Mau weteng ngono. Wis rada grimis sithik kula ngomong. Niki kula mboten ngaji dawa-dawa. Ringkes mawon insyaallah mangke nek mantun ngaos kula insya insyaallah udan Ngaji 5 menit kula dongane Bareng ramataman nduk balik mandi nih Kak Kiai. Jadi medulai ngomong kiai ki mandi tawar ayo kak mandi cerdas sih, Apa? Kok coba mangi gak mendung, gak wani ngomong ngono aku. Oleh wani ngomong ngono ku ndelok wis weteng men. Insyaallah niki nggih kula seneng ngaji, kula dungani hujan deras. Mari kula dungani tangan kula cokro. Mudur top top top top. top. Pak, Insyaallah. Lah Pak coba kiai wong ketiko, ketiko, kok moro ini kene mantan kula tuan tantara yo gak utan ketiko, Iku gak cerdas jenenge. Lah kan to? Nah, Ana tamu njuk dolonga kaji takoni dilek, sampeyan di porsi apa durung? Sampun yai, tahun jange ini kula budal tuan. di porsi. Ada sing njuk itu iku durung diporsi dongane cek cepet nang kuburan. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Bisa dilanjut? Wah, materi ndak sih kata nih. Pun, tapi niat itu letaknya di hati, bukan di lesan. Tapi wong awam, pemula, penting dibari dengan bahasa-bahasa lesan karena lesan ini adalah juru bicaranya hati. Paham nggih? Paham nggih? Suatu perbuatan boleh jadi satu dari segi jumlah tapi bisa menjadi berbagai ibadah sekaligus lantaran niatnya bagus. Bisa terang memang. Mau siji ngaji. Tapi yang lainnya cerdas, gelak ngaji ini bumi selawat, menjadi berbagai ibadah sekaligus lantaran niatnya ba, bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Ah, tatkala Jibril alaihissalam bertanya tentang iksan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Haddasana Musaddad kal. Haddatsana Ismail bin Ibrahim. Akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qal kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas fa atau Jibril qal mal ihsan qal anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahul Bukhari. Tatkala Jibril bertanya tentang Iksan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Rawahul Bukhari. Beliau Imam Syafi'i bin Idris pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala." Gak iso gak senenge wong akeh gak iso mesti ana sing seneng ana sing gak seneng ngoten ta? Langkah cerdasnya kata Imam Syafi'i, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jal. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. B. Makna ikhlas. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Sing awau napa, Pak? kedudukan ikhlas. ingin makna secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah Subhanahu dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak riak dalam beramal. Mulai dunun al-misri ditakoni se. Tanda orang ikhlas dalam beramal iki kados punapa? Dunun al-misri dawuh. telu. Siji pujian dan celahan manusia baginya sama saja. Loro tanda ikhlas dalam beramal, Masya Allah, bila beramal tidak memandang manusia, tidak memandang masyarakat, yang dipandang hanya wajah keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tanda ikhlas dalam beramal adalah bila beramal pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Bukan didorong oleh kepentingan sesaat Bukan didorong oleh kepentingan-kepentingan yang Masya Allah sepilih, Tapi semata-mata bila beramal karena Allah dan pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat.